Di sini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa faidah dari khutbah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dibaiat menjadi khalifah. Masyarul ikhwah rahimahullah Ketahuilah bahwa setelah seorang mukmin berkewajiban mencintai Allah dan Rasulnya maka dia wajib untuk mencintai al-mukminin mencintai orang-orang yang beriman dan yang paling utama dan pertama dari kaum mukminin di tengah-tengah umat ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa dari kalian ingin mencari contoh mengambil figur ingin mengambil teladan fal yastanna biman qad mat adalah dia mencari teladan orang yang sudah meninggal fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah artinya orang yang masih hidup Ya sekarang istiqomah. Ya sekarang di atas sunnah. Ya sekarang di atas ketaatan bisa jadi besok dia berubah menjadi musuh sunnah, menjadi ahli maksiat, menjadi orang yang menyimpang. Siapa yang dimaksud dengan mangkot orang yang telah meninggal? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abarrun nas quluban wa a'maquhum ilman. Orang-orang yang paling baik hatinya. Orang yang paling tulus hatinya. Tulus dalam beribadah kepada Allah. Tulus dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Abarrun nas quluban orang yang paling baik hatinya wa maquhum ilman orang yang paling mendalam ilmunya jadi para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mati di atas istiqomah yang hendaknya kita mencontoh mereka mengikuti langkah mereka berteladan dengan mereka di mana para sahabat Nabi memiliki sekian banyak keistimewaan. Tadi yang pertama mereka orang yang mati dalam keadaan istiqomah. Yang kedua, mereka adalah orang yang baik hatinya. Tulus dalam beribadah kepada Allah dan baik pergaulannya terhadap sesama. Orang yang paling mendalam ilmunya wa aqalluhum takallufa orang yang paling sedikit sikap memberat-beratkan diri. Mereka bukan orang yang memberat-beratkan diri. Tidak melakukan ibadah di atas dari yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak melakukan sesuatu yang di luar dari aturan agama. kaumun ikhtarahumullah di suhbati nabiyyi wa iqamati Dini. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan memperjuangkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Fatamassaku bima min hadihim dan berpegang teguhlah kalian semampu kalian memegang petunjuk mereka Masaku, bimastata'tum min hadihim intinya bahwa satu kewajiban atas kita setelah mencintai Allah dan Rasulnya untuk mencintai al-mu'minun orang-orang yang beriman dan orang yang paling wajib untuk kita cintai setelah Nabi alaihi salatu wasalam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kibarus sahabah pembesar sahabat Nabi yang mereka awal-awal masuk Islam berjuang dengan harta dan nyawa mereka untuk Islam kita lebih memberikan kecintaan kepada mereka. Dahulu salaf umat ini yu'allimuna abnahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Dahulu generasi awal umat ini menanamkan kecintaan pada hati anak-anak mereka menanamkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar pada hati anak-anak mereka diajarinya anak-anak sejak kecil untuk mencintai Abu Bakrin wa Umar dan tentunya demikian pula para sahabat yang lain ridwanullah alaihim berbicara tentang sahabat adalah lautan yang sangat luas para sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu sementara yang sejarahnya terbukukan atau samik pada kita mungkin tidak ada 20 persennya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah menyebutkan sekian ribu dari sahabat Nabi sebutkan sejarah mereka Taib satu sahabat saja kita ambil misalnya contoh sahabat Abu Bakar. Mungkin kalau kita kupas tentang hidupannya, kita sebutkan faedah-faedah dari sisi kehidupan sahabat Abu Bakar mungkin dalam seminggu belum tentu habis. Memang mereka kaum yang dipilih oleh Allah SWT dilebihkan di atas yang lainnya di dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat sedikit dan memang sulit untuk kita sebutkan dalam waktu yang singkat ini satu persatu dari keutamaan sahabat Abu Bakar kita ingin menyampaikan sedikit dari khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika dibayat menjadi khalifah yang padanya terdapat poin-poin penting dalam hidup bermasyarakat. Poin poin penting seorang dia sebagai pemimpin, seorang sebagai rakyat, seorang sebagai seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat. Sahabat Abu Bakar mengatakan amma ba'du. Ayuhan nas fa inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum. Adapun selanjutnya, wahai manusia, sesungguhnya aku diangkat untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di tengah kalian. Fa'in ahsantu fa'ainuni. Kalau memang aku baik, keputusanku ini baik dalam mengatur pemerintahan. Tolong bantu saya. Wa in asatu faqawimuni. Jika saya jelek dalam memimpin, keliru dalam memimpin, maka luruskan saya. Asidku amanah wal kadibu khianah. Yang namanya kejujuran adalah amanah. Sedangkan kedustaan adalah bentuk pengkhianatan. Wa dha'ifu fikum indi wa fikum qawiyyun 'indi hatta uriha ali haqqahu insyaallah. Orang yang lemah di tengah-tengah kalian di mata saya adalah orang yang kuat. Yani orang yang lemah yang terdorini di mata pemerintah adalah orang yang kuat sampai haknya diberikan kepadanya insyaallah. Wal qawiyyu fiikum dha'ifun hatta akhudal haqqa minhu. Insyaallah. Sedangkan orang yang kuat di tengah-tengah kalian, orang yang kuat tapi zalim. Orang yang kuat tapi dia merampas harta misalnya, orang yang tidak berhak itu dirampas. Di mata pemerintah adalah orang yang lemah. Sampai aku ambil hak darinya. Insyaallah. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka wala tashi'ul fahishatu fi qaumin qattu illa ammahumullah bil bala dan tidaklah tersebar di suatu kaum suatu kekejian kecuali Allah akan ratakan bala Allah akan ratakan iqab hukuman kepada mereka Ati'uni ma wa rasulah Taatilah aku semasa atau selama aku mentaati Allah dan Rasulnya fa idza Allah wa rasulah fala taatadi alaikum jika aku bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tidak ada kewajiban atas kalian untuk mentaatiku ayol ikhwah rahimakumullah khutbah yang singkat namun padat telah menggariskan pada kita poin-poin yang penting yang kala ini dijalani atau dijalankan oleh suatu pemerintahan maka akan terwujud keadilan orang yang lemah akan terayomi dan orang-orang jahat akan tertangani kebaikan merata kemaksiatan akan redup di sini Abu Bakar mengatakan Sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan ketawaduan. Menunjukkan rendah hatinya sahabat Abu Bakrin. Tawadu rendah hati. Tidak menyombongkan. Tidak takabur, dia menjadi seorang khalifah menjadi seorang pemimpin bahkan seorang pemimpin disuruh tawadu wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin rendahkanlah sayapmu bertawadulah, rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang mengikuti, mengikutimu dari kaum mukminin tawadu rendah hati adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terwariskan pada diri-diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadu rendah hati karena Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang takabur, orang yang sombong, dia jatuh di mata Allah kemudian rendah di mata manusia. Orang yang takabur nanti di yaumul kiamah akan dibangkitkan oleh Allah amsaladur kecil seperti semut yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia di padang masyar. Ketika seorang ingin membesarkan dirinya dengan kesombongannya, maka Allah balas di yaumul kiamah dengan tubuh yang kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia di padang masyar. Seorang pemimpin hendaklah dia rendah hati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah lewat di hadapan Nabi seorang dengan merunduk ketakutan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan hawin alaika innama ana ibnu mar'atin kanat ta'kulu al-qadid Artinya kamu jangan berbuat seperti itu. Enggak usah merunduk-runduk seperti itu. Saya ini tidak lebih dari seorang yang ibu saya memakan qadid. Qadid itu daging yang dikeringkan apa namanya dendeng ya, ya. artinya <clears throat> untuk bahasa Arab orang makan daging yang dikeringkan itu ya orang yang biasalah artinya kamu jangan meruduk seperti itu sini orang biasa ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau menaklukkan kota Mekah dalam keadaan Ar-Rasul meraih kemenangan yang gemilang. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dibacakan surat wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Di mana Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah sebelum meninggal menulis surat wasiat bahwa nanti yang akan menjadi khalifah setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Surat ini kalian baca setelah saya dikubur. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik dikubur, maka dibacakanlah surat wasiat Sulaiman bin Abdul Malik yang intinya mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Coba dengarkan. Coba camkan. Apakah ekspresi dari Umar bin Abdul Aziz bertepuk tangan? Bercingkrak? Mer, e, bahagia atau bahkan beliau merasa ini adalah musibah dan amanah yang berat? Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila istirja merasa bahwa ini adalah musibah karena jabatan adalah amanah. Bayangkan. Ketika didatangkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz kendaraan khusus Khalifah maka Umar mengatakan tolong datangkan kuda yang biasa saya naiki saya tidak perlu kendaraan khusus yang mewah seperti ini ketika Umar bin Abdul Aziz melewati pasukannya. Mereka berdiri menghormat. Umar mengatakan kalian duduk. Inna yaqumun nas bi alamin. Manusia itu hanya nanti berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Ketawa doa. Rendah hati seperti inilah yang menjadikan harumnya kehidupan seorang hamba. Harumnya siratul rajul perjalanan hidup seorang kata sahabat Abu Bakar "Fainah ahsantu jika aku baik dalam memimpin tolong aku dibantu seperti ini kewajiban masyarakat terhadap penguasanya masyarakat wajib mendukung program-program yang baik yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak akan mampu menjalankan amanah yang dipikul di atas pundak mereka. Pemimpin sangat membutuhkan dukungan dari rakyat. Kebaikan yang disanangkan oleh pemerintah, program yang dicanangkan oleh pemerintah yang baik tentunya kita dukung. Wa in asatu faqawimuni dan jika aku ini melenceng tidak baik dalam memimpin tolong luruskan cara memimpin siap untuk diluruskan dinasehati dibimbing tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik. Menasihati penguasa bukan dengan berdemonstrasi, bukan pula menjelek jelekkan penguasa di atas mimbar atau dengan surat terbuka yang dibaca oleh setiap manusia. Tapi hendaknya seorang datang kepada penguasa berbicara empat mata, menyampaikan nasihatnya. Jika diterima nasihatnya, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajiban dan tetap terjaga kewibawaan penguasa tersebut. Terkadang penguasa tahu bahwa dirinya keliru. Keputusannya tidak benar. Namun karena dikritik di depan halayak, dia nggak terima. Dia emosi. Al-Imam rahimahullah pernah mengatakan, "Jangan salahkan saya. Kalau saya dinasehati di hadapan umum, kemudian saya belum menerima." Maksudnya, ya, ada di sana yang sifatnya nasihat itu rahasia orang-orang yang misalnya kayak penguasa itu cara menasihati itu dengan sembunyi-sembunyi. Demikian pula orang-orang yang baik yang mungkin kita menganggap dia tergelincir, kita luruskan dengan sembunyi-sembunyi. Adapun ahli maksiat yang terang-terangan. Ahlul fujur wa ahlul bidah. Ahli bid'ah yang menebarkan kebid'ahannya ya enggak mengapa kita sebutkan di hadapan umat agar umat waspada darinya agar umat waspada darinya. Asidku amanah wal kadibu khianah. Kejujuran adalah amanah. Sedangkan kedustaan adalah bentuk pengkhianatan. Kejujuran adalah sifat seorang mukmin. Karena kemunafikan, karena kedustaan adalah ciri kemunafikan kejujuran dicintai, disukai oleh orang-orang yang punya akal yang sehat, sampai binatang pun menyukai yang namanya kejujuran. Ibn Qayyim menyebutkan kisah yang menarik dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ada seekor semut. Dia menemukan sesuatu dari makanan yang agak besar kemudian dia memanggil teman-temannya. Waktu itu ada seorang melihat ada semut mendatangi makanan, kudusnya itu pergi. Ya. Ternyata semut ini memanggil teman-temannya. Semut itu sifat gotong royongnya itu apa? Sangat ya erat. Ketemu kayak saling apa? Salaman gitu. Demikian pula di antara ikhwah, di antara kita. Barakallahu fikum. Pererat hubungan ukhuwah, terlebih kita sama-sama ya menimba ilmu terlebih di sini tolabah banyak yang berasal dari daerah yang jauh perkuat ukhuwah ya persaudaraan ada teman kita yang kurang misalnya gak punya sabun kita punya kita kasih atau kita ya bisa punya satu kita belah jadi dua seperti dahulu salaf umat ini mereka saling tahun bantu membantu satu dengan selainnya bil ma'ruf. Kalau bukan kita ahli sunnah. Para tulabul ilm dari kecil dari sekarang kita membiasakan tahun saling kerjasama dalam kebaikan. Siapa lagi akan menjalankan agama ini? Kalau bukan dari yang kecil kita berangkat, mana mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang besar? Tahun saling bantu membantu, kerjasama yang baik di antara ikhwah, di antara ya santri, tolabah, ya ta'awun dalam banyak hal. Misalnya masjid ini misalnya e, butuh untuk disapu bersama, sapu. Halamannya juga. Ya, kamar mandi misalnya kotor dibersihkan bersama-sama. Ada teman kita yang sakit kita jenguk. Ada teman kita, saudara kita yang kekurangan misalnya e, misalnya dia kehabisan bekal, untuk beli pulpen nggak ada uang misalnya kita kasih atau kita pinjami tahun ya kita tumbuhkan dulu para sahabat Nabi seperti itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kalian saling bantu membantu tolong menolong di atas kebaikan dan takwa Ketika <clears throat> semut tadi yang menemukan makanan, dia memanggil temannya Kemudian pada datang teman-temannya, ada orang yang lihat, saya sengaja mengambil makanan itu. Setelah semua itu sampai, kok gak ada makanan? Allah Taib. sih? Hah? Sudah Afan tadi ini berhenti karena gempa Ya kan? Masya Allah Tadi uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak ujian Banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Ketika semut-semut itu datang, nggak mendapatkan makanan. Ya. Seperti apa coba perasaan dari semut tadi yang apa? Manggil teman-temannya, di sana ada makanan besar, ayo kita ke sana ternyata apa? Gak ada. Ya kan? Binatang punya perasaan tapi nggak punya akal. Ingat ya, binatang itu punya perasaan tapi tidak punya akal. Apa dalil bahwa binatang punya perasaan? Di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ada seorang sahabat ingin nyembelih kambing, kemudian dia mengasah belatinya di hadapan kambingnya akan disembelihnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan aturidu. Eh, sebelum mengatakan halan qabla belahada, Halla qabla belahada. Mengapa tidak kamu asah sebelum ini? Aturidu antumitahu marratain. Apa kamu ingin membunuhnya dua kali? Sebelum disembelih dia rasanya sudah apa? Disembelih karena apa? Di, asah belati itu di di hadapan dia. Nah. Kemudian semua itu bubar. Orang tadi meletakkan lagi makna itu. Semua tadi nyari nyari nyari ketemu. Ini ada makan di sini. Ya ini makanan <laughs> tadi ya kan. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu kan. Panggil lagi. Ya. Panggil lagi Kemudian ketika datang orang ini ngambil jari-jari nggak ada. Semutnya itu mana tadi makanan nggak ada. Berarti dua kali di apa? Ya, mungkin semut-semut itu merasa di apa dibohongi ya kan? Kemudian ditaruh lagi. Semut tadi mungkin ini makannya di sini. Manggil lagi. Kemudian sama orang diambil. Sampai tak berapa kali, kemudian semut-semutnya dimarah, kemudian itu dibunuh oleh apa? Semut tadi yang satu itu dibunuh oleh teman-temannya. Makanya menyebutkan kisah ini dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Yang inti dari kisah ini apa? Bukan semut intinya, intinya binatang pun menyukai kejujuran dan membenci yang namanya apa? kedustaan. Walaupun semut tadi gak dusta aslinya, cuma ini kan ya, anggapan mereka semut ini dusta. Kira-kira yang salah semutnya atau orang tadi ya yang ambil ya. Yang jelas kisahnya seperti itu yang ditarik kesimpulan bahwa binatang pun menyukai kejujuran. Wal kadibu khianah. Kedustaan adalah khianat. Di sini sahabat Abu Bakar ingin menanamkan di tengah-tengah masyarakat kejujuran dan ketulusan serta bahaya dari kedustaan dan pengkhianatan terutama dalam kehidupan masyarakat ketulusan terhadap sesama muslimin adalah diwujudkan ini akan bisa e, difahami lebih jelas dengan kita memberikan contoh misalnya ya di tengah jalan ada daun kelapa yang jatuh. Padahal ini jalan biasa untuk lalu lalang kendaraan, motor, sepeda. Yang kalau tidak kita singkirkan, khawatir akan menyebabkan keselakaan lalu lintas. Boleh kita singkirkan. Jangan kita berprinsip, ah yang penting saya selamat. Soal nanti di belakang kemudian eh, terjatuh dari motornya karena kepleset, urusan saya. Jangan seperti itu. Seorang mukmin itu tulus terhadap saudaranya. Sebagaimana dia ingin selamat, dia juga cinta saudaranya selamat. Sebagaimana dia tidak ingin celaka, dia juga harus ingin saudaranya tidak celaka. Kamu jangan menganggap kecil hanya daun apa? Kelapa. Ada sebagian ikhwah kita meninggal bayangkan. Gara-gara apa? naik motor mau ngaji ya ikhwah kita ini mau ngaji pagi-pagi naik motor eh, menghantam daun kelapa jatuh luka kemudian meninggal bayangkan bisa jadi dengan kamu menyingkirkan daun kelapa yang ada di jalan kamu telah menyelamatkan nyawa ratusan manusia mungkin bahkan ribuan manusia seperti apa besarnya pahala yang akan anda dapatkan ketulusan dalam pergaulan di tengah-tengah kaum muslimin Sebagaimana kita ingin selamat, kita juga cinta orang yang juga selamat. Al-kadib, kedustaan adalah bentuk pengkhianatan Islam dan agama manapun. Dan siapapun yang waras pasti dia membenci yang namanya kedustaan. Tapi sayangnya kedustaan, ketidakjujuran itulah yang kita dapatkan di banyak hal di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita ingin jual beli, kita kita membeli misalnya buah misalnya satu keranjang bisa jadi buah yang busuk tetap ditaruh di keranjang di bagian tengah. Atasnya bagus, bawahnya bagus, tengahnya busuk. Mungkin Ya? Mungkin kalau upaya penipuan seperti ini sudah terjadi di zaman Ar-Rasul, lalu kayak apa di zaman kita? Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beliau melewati setumpuk makanan, ya bahan makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalam gandum atau bahan makanan, ternyata bagian tengahnya tempel. Berarti kenapa? Kena air ini. Nabi bertanya, Kenapa? Apa ini wahai menjual makanan? Kata penjual, ya Rasulullah asobatus sama. Itu terkena air hujan. Kata Rasul, mengapa tidak kamu letakkan di atas? Sehingga orang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Jika dahulu di zaman salaf umat ini. Pemerintah mereka menerjunkan para petugas di pasar-pasar untuk meneliti timbangan-timbangan yang ada. Kir timbangan. Karena dari sinilah ketika pengawasan kelemah, maka para pedagang itu akan berani berbuat curang. Terkadang seorang pedagang memiliki dua timbangan, Kelihatannya sama, tapi ini timbangan kalau dia menjual, kalau ini timbangan kalau membeli. Ya, sudah dikurangi. Ya, kalau dia menjual dikurangi setengah on misalnya. La haula wala quwata illa billah. Teruskan mana ini? Nanggung? Hah? Teruskan dikit ya. Nah. Kemudian Abu Bakar sebagai pemerintah beliau mencontohkan bahwa pemerintah hendaklah bisa menjadi pengayom terhadap masyarakat. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang terdolimi, yang mereka tidak bisa mengambil haknya, hendaklah pemerintah turun tangan. Tindak orang-orang dolim. Tangkap mereka, ambil harta orang yang didolimi, kemudian serahkan kepadanya. Karena pemerintah itu, di antara kewajiban mereka adalah menebarkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Ketika pemerintah lalai daripada kewajiban yang seperti ini, maka yang terjadi adalah tindak anarkis di tengah masyarakat. Yang ada ter, yang terjadi adalah main hakim sendiri. Ketika mereka tidak mau menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi di tengah masyarakat eh, mereka akan main hakim sendiri. Akan terjadi pertikaian di tengah masyarakat yang tidak ada ujungnya orang yang kuat di mata pemerintah. Orang yang kuat tapi zalim di mata pemerintah adalah orang yang lemah. Sampai diambil haknya. Sehingga subhanallah. Kalau tadi bambu, kayu atau batu yang mungkin akan mengganggu perjalanan manusia, ya kita singkirkan lalu bagaimana para pembegal? Bagaimana para preman-preman jahat yang mereka suka memalak harta manusia. Tugas pemerintah untuk membersihkan mereka. Membersihkan jalannya muslimin. Agar mereka pergi dan pulang dalam keadaan nyaman dan aman. Tidak takut akan dirampas hartanya, tidak takut terancam nyawanya. Itu sudah menjadi tugas pemerintah muslimin. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan akibat meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan timbakan kehinaan kepada umat ini. Jihad dalam eh, dengan berbagai macamnya. Jihad dengan lisan kita, jihad dengan tulisan kita memerangi orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir memerangi dengan senjata, kita angkat senjata. Kalau orang-orang kafir memerangi dengan syubhat-syubhat mereka, menebarkan kebatilan-kebatilan mereka dalam bentuk tulisan atau ucapan kita bantah. Kita runtuhkan syubhat-syubhat mereka dan ini bagian dari jihad fisabilillah. Jahidul musyrikinah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin dengan harta-harta kalian. Kita rela mengorbankan harta kita untuk memerjuangkan agama Allah. Kita rela mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membantu mereka-mereka yang sedang yang membantah ahlul batin yang meruntuhkan syubhat-syubhat orang-orang musyrikin bantu menebarkan majalah kita misalnya buletin-buletin kita yang isinya adalah bayanul hak, penjelasan tentang al-haq kita sisihkan harta kita ya. semampu kita di sana ada buletin ini di sana ada majalah ini di majalah-majalah kita kita tebarkan bagian dari dakwah agar muslimin mengenal jalan kebaikan dari jalan keselekan agar manusia mereka tahu ya mana tariqul huda jalan petunjuk dari jalan kesesatan kita sisihkan harta kita kita juga rela mengorbankan waktu kita pikiran kita untuk memperjuangkan agama Allah sesungguhnya kita merasakan nikmatnya Islam ini barakallahu fikum berkat perjuangan yang pertama adalah berkat rahmat dari Allah kemudian berkat perjuangan para sahabat Nabi yang mereka rela meninggalkan kelezatan hidup, rela meninggalkan kamu halaman, rela eh, rela mengorbankan harta, bahkan rela mengorbankan nyawa. Kita belum berjuang apa-apa. Kita belum mengorbankan apapun. Maka apa yang bisa kita korbankan untuk membela Islam ini. Kita lakukan agar agar kehinaan Allah cabut dari kita sehingga kita menjadi umat yang wibawa, menjadi umat yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Dahulu kaum, eh, kaum musyrikin jangan sampai mereka itu menginjak buminya muslimin, tanahnya kaum muslim mendengar namanya saya sudah takut. Allah tibakan rasa takut pada hati mereka terhadap kaum muslimin. Namun sekarang barakallahu fikum. Ketika muslimin jauh dari agama, maka yang ada adalah musyrikin. Mereka memper, mempermainkan kaum muslimin. Jangan kira orang-orang musyrikin itu kuat, tapi penolong kita yaitu Allah lah yang berpaling. Ketika kita berpaling dari Allah, maka Allah berpaling dari kita. Ibnu Qayyim dahulu mengatakan, "La tadunnanna annal aduwa ghalab, lakinnal waliya a'rad." Jangan kamu kira musuh itu kuat. Jangan kamu kira musuh itu menang, tetapi penolong kita lah yang berpaling. Allah maksudnya. Ketika kita berpaling dari agama Allah, maka Allah berpaling dari kita. Bukan karena musuh yang kuat, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan personil mereka yang banyak, tapi kitalah yang lemah pegangannya terhadap Islam. Jauh dari bimbingan Islam. Ketika ada ajakan-ajakan pada kemaksiatan, datang berbondong-bondong, laki perempuan, tua muda, gelap, hujan, gempa pun mungkin pada datang ke tempat maksiat. Ya. Tapi giliran haya ala sholat, giliran mendatangi daurah ilmiah, afrod minan nas, hanya orang-orang yang bisa itu dengan jari. Lihat, mereka muslimin. Tapi kecenderungannya kepada maksiat dan tidak doyannya kepada ketaatan, ya, itulah yang kita saksikan. Kalau seperti ini, mana mungkin orang-orang kafir akan takut pada kita? Akan gentar dengan kaum muslimin. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Di akhir khutbahnya Beliau mengatakan ati'uni ma Allah wa rasulah. <clears throat> Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Di sini sahabat Abu Bakar ingin menanamkan pada kita wajibnya kita mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Karena ketaatan pada mereka dikaitkan dengan Apakah perintah mereka perintah yang baik atau perintah yang ya perintah yang baik? Kalau perintah itu jelek, program itu tidak baik, bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita lebih taat pada Allah dan Rasulnya ketimbang kepada makhluk tidak mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika aku bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tidak ada ketaatan atas kalian kepadaku artinya kalau aku ini melenceng kebijakanku salah jangan ikuti jangan kalian ikuti seperti ini karena orang yang dia mentaati dalam kemaksiatan. Orang yang dia menyeru kepada kemaksiatan dalam keadaan dia tahu ini maksiat, tapi dia mengajak pada kemaksiatan, maka apalagi ini seorang pemerintah, seorang penguasa bisa dijadikan sebagai tauhid. Ini namanya tauhid adalah kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min matbu'in atau ma'budin atau muta'in. Muta'in di sini penguasa. Ya. Mentaati dalam sesuatu yang jelas-jelas maksiat. Ya. Ini tidak boleh. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Sebelumnya dari khutbah Abu Bakar telah kita sebutkan dan tentunya karena waktu yang singkat tidak mungkin kita sebutkan lebih banyak faedah yang bisa kita ambil dari khutbah ini. Namun intinya seorang penguasa hendaklah menanamkan pada rakyatnya nilai-nilai akidah nilai-nilai moral, nilai-nilai ruh perjuangan, ta'awun alal birri wa taqwa serta membangun mentalitas masyarakat agar mereka tetap menetapi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, adab dan akhlak yang terpuji nyaris atau hampir hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah mengatakan minal kabairi syatmur rajuli walidai termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ada seorang anak mencela kedua orang tuanya? Lihat pertanyaan dari sahabat Nabi yang menganggap heran dan aneh apa ada anak yang mencela orang tuanya. Mungkinkah pertanyaan ini ada di zaman sekarang? Sepertinya tidak mungkin. Bukan tidak ada lagi anak yang mencela kedua orang tuanya saking banyaknya bahkan lebih dari mencela membunuh memutuskan tali silaturahmi gara-gara warisan tega putus hubungan dengan bapaknya tega putus hubungan dengan ibunya lebih dari mencela subhanallah padahal yang namanya moral ketika telah hilang di tengah-tengah masyarakat <clears throat> maka dengan sendirinya bangsa itu akan lenyap sebagaimana kata penyair <clears throat> yang menyebutkan bahwa akhlak atau adab ketika telah hilang maka bangsa itu pernah hilang innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu sesungguhnya bangsa itu akan jaya akan senantiasa eksis selama akhlak itu terjaga namun ketika adab atau akhlak ini hilang maka dengan sendirinya bangsa itu pun akan